Mattakhudha orang ngangkat sapa Allahu Allah miwaladin saking anak sapa wae utawa saking napa akibat napa mawon. Mattakhadha orang ngalap sapa Allah Allah min waladin saking anak sapa wae itu saking akibat sapa wae. Wa ma lan ora ana iku ma'ahu iku sertane Allah. Wa ma kana lan ora ana iku ma'ahu sertane Allah sapa mi ilahin sapa pangeran sapa wae. Wa ma kana lan ora ana iku ma'ahu sertane Allah sapa min ilahin sapa pangeran sapa wae. Idzan nalikane mengkono ae law kana diparil ana diandekan ana iku ma'ahu sertane Allah sapa ilahun pangeran liyane Allah.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 Amma sange apa ya sifuna kang nyifati sapa kufar hu eng Allah bihi iklan ma. Mimma sange perkara dikira kang disebut apa ma. Allah niku alimil ghaibi zat sing perso alam ghaib wa syahadati lan alam sing ketok. Maknane ghaib mate kese perkara ghoba kang ora ketok apa wamalan wa malan perkara syuhida kang den sekseni apa ma.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 Wa tema yu adunu sadikun beneri bil qatli kelawan pembantaian, pembantaian ning wong kafir bibadri ana ning perang Badar. Rabbi do pengiran ingsun falataj al moko ampun damel panjinan ingsun fil qaumi zolimin ing dalam kaum sing zolim. fahli kamu kok dari sebabnya rusak sopo ingsun atau fahula kamu kok sebabnya dan rusak sopo ingsun kihim klan rusai zolimin. Wa innalan saat temen ingsun awa ala anuria tomer temirsakno sopo ingsun ka ing siro Muhammad ma ing berkorona itu kang kang ini ingsun ing wong akeh atau ngancam ingsun ing wong akeh lako diruna iku dat sing Itu Idfa bilatihi ahsan.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 Wahai hadza utawi iki qoblal amri sedurunge dan perintah bil kita iklan perang. nahnu tengsun ing alam iku dat sing pirsa bimakan perkara yasifuna kang nyifati sapa wong akeh hu ing ma ayu nglakoni pendustaan sapa kufar wa yaquluna lan ngucap sapa kufar fanu jazihi mongko males ingsun ing kufar alihi ing atas ma wa qul ngang ngucap sira Muhammad rabbi duh pangeran ingsun auzu nyuwun bau reksa ingsun atasimu tegese nyaun bek reksa sapa ingson, bika kelan panjenengan min hamazati ini sangking piro-piro ridwane setan nazakhatihim tegese piro-piro nopo ridwane setan bima kan perkara iwaswisuna kang ngeke iwaswas sapa setan biiklan mah wa audzulan nyuwun bawreksa ingsun biye kaklan panjenengan robi do pangeran ingsun ayah durun yen nekani sapa setan ingsun fi umuri ing dalem pira-pira urusan ingsun Lianahum krono saat temne asyayatin kuwi nama ayah durun namsi teko sapa syayatin bisuken klan go kaelean Hatta idza jaa sehingga nalikane teko ya tunte hatta bangsa ngawiti kalam. Nalikane teko ing salejine wong akeh wal mautu kematian ahadahumul mautu. Waro ana ningali sapa wong makadau ing nggon duwe wong menanari sing neraka. Wa makadau lan duwe wong menal jannati sing swarga. Law aman alamun Iman sapa man. Kala mengko ngucap sapa man. Rob utawa kala ngucap sapa ahaduhum rabbi do pangeran ingsun irjiun kula aturi balekno panjenengan ingsun. Al jam'u te jamano irji'u ngangge domir napa jamak utawa wawu jamak iku li ta'zimi krana ta'zim. La alim menawa ingsun amal nglakoni ingsun salihan ing amal saleh bi an asyhada gambare arfan ing ingsun alla ilaha illallah. Ora ana pangeran kecuali Allah yakunu fi ma taraktu kallah. Fima ing dalam perkara taraktu kang wis ngembarno ingsun doya atu tegese nyonya ingsun min umri saing umur ingsun ai fi muqabalatihi tegese ing dalam perbandingane madya atu. Qala ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha sak temne kalimah kalau aja mengkono laru juat kese ora ana bali kumujud.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 Ayo merene bareng-bareng iman nggih. Ayo merene bareng-bareng napa? Iman. Karena logika iman itu harus dibangun oleh ulama-ulama sing ahli. Keahlian ulama niku sing kathah nggih riwayat. Riwayat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dibentuk utawi dikuatakan kalian al-asbah wan nadzair nggih. Pola-pola hukumnya Rasulullah sing dikiasno oleh para ulama. Ini kalau kalau tak no tauhid ini. Niki kan Dewi pangeran andekan selain Allah itu ada Tuhan, tentu ada kompetisi antar Tuhan dan saling nopo mengalahkan. Jadi misalnya si toei kepengen gawe langit, si toei kepengen ora.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 Nggih, tapi sama-sama nggak mungkin kan? Ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi sukses, yang satu enggak. Berarti yang satu gagal jadi Tuhan. Berarti Tuhan pernah dua, cuma yang satu sudah kalah, lah nanti kalau itu kamu pakai ada teori baru, nanti ada Tuhan berikutnya yang mungkin lebih canggih.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 Engko Zaid sekali dia putu ya jenenge Mbah. Apa kowe ngomong ini? Zaid bin batning ning mbah iku putu, bin nisbat ning gone putune iku Mbah. Misale kowe muni ngono. Lah berarti Zaid itu putu tambah. Ya Zaid yang mesti bener Zaid ya. Zaid, lah gue ilmu kalam. Lah mulane nak Nabi Isa iku pangeran, berarti penger dunia ku pernah lama ndak punya Tuhan karena Tuhannya lahir apa? Kemudian. Lah yo pas langit bumi ono iku Nabi Isa ning ndi? Pangerane ning ndi?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 mereka Kudune wong alim itu wali. Lalu Imam Syafi'i ketika no wali si awali si B jadi. Nah aku rawali nih dunia dunya ora wali jadi. Jadi ida lam takunil ulama aulia alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama es gak wali nih dunya gue ora no napa wali.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 Baru yang ngemil terus gawe kopi kafe kan. Saat tinggal dulu TV ya, dulu TV film-film sing lucu-lucu. Setane mesti nang tani beda gudo tak tinggal itu. nih <laughs> dulu TV wong ngalim gue luwe ibadah bang solat ruhin, paham. <laughs> Kula niku nganti kadang delok lebih caci cilik mulai masak sampai nopo niku. Wah lucu-lucu. Lah bojo kula nganti ini tadi, banget delok TV mesti lucu-lucu mulai koboi kampung <laughs> sampai pokoknya sing lucu. Gak perkara nih, nak setan wes was-was nih terus Tuh <tsk> dinti. Nak kafe sih sing awal, so awal gue piye? so ben iku piye? Nak nih swarga selawase iku wopoai, wae. Masa men kelon sing disuwe. Soalnya nih rokok selawase yo eh wopoai, setinggal di delok TV. Dadi setane kan ape nggodha ngenteni gak was-was.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 Nah, jane ra usah ngono tinggal ngopi terus ngeloni bojomu nak pas gelem nak gelem ya wis <laughs> wong gelem ya tepak-tepakan tapi iku ibadah ibadah nglalekno nak kula seringnya tak tinggal delok TV sing sering kula tapi aja tiru nak ke makame kados kula ora apa-apa tak tinggal delok TV kula delok TV sering guyu ora perkara guyu film <laughs> perkara kapok kayak ngenteni apa goda <laughs> Kaya agak royal mune ulama dan itu musalsal sanat saya itu musalsal makanya kanjeng nabi ku sering guyon dan itu wasiatnya Nabi, nak pertanyaan setan wis ngono fal yantahi, mongko lere ini Ya ini dengan berbagai cara.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 wes ini ini Indonesia jadi marawis nih. Lho ini niku ada silsilah. Tapi yang ngukumi halal ya so harus terus diamuk fakih udara ini alat malahi, alha alha antikrilah ngelalek nopo. pangeran. lalu cune sing no iku ilinge pangeran tenanan ya nak no musik. Ayo wong sing seneng nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi nganggo torjan, nganggo orden kan. Cuma kiai ku mau nganggo orden dhewe, tapi nak ngrungokno gelem. Kabeh kiai nyetel opik, tapi nak kon ngalah lo gak gelem.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 Kalau kan ada cerita tentang beriki. Jadi Abu Yazid itu sangking bedanya ahli jannah itu dia tanya sama Allah ya Allah teman saya di surga itu siapa? Kata makanya dijawab si A ini, ini cerita sama ndak harus percaya udah Quran hadis tapi saya percaya barang ternyata orang itu penggaweannya warung di warung-warung agak nggak bener serangannya marung.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 Ya itu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa bil mubahat. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam terus lama-lama setan tanya, "Faman khalaqa lalu Allah sendiri asal usulnya gimana?" Nah, kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi.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 Nak menawa itu dari ciri utama makhluk. ya ciri utama nobo, jika nak mangan niati Gusti ini ciri khas makhluk butuh mangan. No, nah, nanti insya Allah semua ambekane jenengan, mangane jenengan, turune jenengan jadi ibadah. Mergo setan itu berharap uang mendiskusikan dengan Tuhan.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 Akhirnya Nurut dari Rasid saking tersiksane Allah saiki apa? Bareng wis lungguh ning sana, Harun Rasid ning isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, hari Rasid dadi rakyat. <laughs> Rasul Rasul mewangkel kan dia ini iso bantah. Kan pertanyaan itu loh. Lah kedua, tengah bumi neng di terus dia jupuk tombak pengawal dicubles no. Tengah neng gini, ra percaya ukur dewi. tengah neng gini, arah percaya ukur dewi. Jadi kadang usah ngomong sing takok pangeran iku tengah Abu Nawas wonten iku dijawab.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 Sementing Lu memang tukaran wele, tapi kan dibanding tukaran pangeran. Mulane kula dadi kiai atau susah. Perkarane tak anggap lucu kabeh untuk mawon. dunia wis tak anggap lucu kabeh. Sementing mboten di kegiatan geger mek napa? Pangeran. Paham gitu terus carane mikir tauhid itu macam-macam. Para nabi riyen yen namung nerangno Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya. Ngrono makhluk berarti ana sing gawe. Tapi terus setan menggoda kita, merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa, macam-macam. Kayak nak ngono tinggal ngopi, tinggal delok TV. Setan yang ngenteni HP go, do nganti ngantuk. ngantuk terus turu. Dan delok TV ini rong jam kan setan ngenteni rong jam. Bariku kowe turu patang jam. Jenuh kan? Lah iku nak kowe ngono tenan iku ibadah lah. Kayak Jalaluddin Arumi main gitar, dinteni setan apa digoda, ini main gitar nganti kesel, nari sak murid-muride. Tapi aku orang halal loh ya syaratnya itu, aja aku tetap aku lama fakir tetap darah ini ngoniku gak halal. Tapi aku orang ya ora Enggak cocok aneh kok dengan akhirat, nanggur ulama fakir ini swarga, Jalaluddin Arumi ning rokok, ya berarti bener sih fakir.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 Lah nanti ahli strategi lah apa pengamat tok. dipraktek dipraktekno jadi presiden kan lebih cepat juga, bang. kamu tidak usah jadi pengamat Jaludin Arumi itu benarnya begini-begini. Nak panjang seneng pangeran tenan, ngerti-ngerti isek ngerti-ngerti ya jadi Jaludin apa? Harum.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 lani Umar bin Abdul Aziz tak kok bareng ape mati jenengan mboten susah ngape mati ngadepi hisap ngadepi swarga rokok jare. Waihak, kue cek omongem cek elek, eh, cangkem kok elek ngono. hap tu ila khairi marhubin lah. Aku berangkat maring dat sing paling sayang ambek aku. Aku saya cilik-cilik ku yo mangan, dalah aku ora tau gawe beras, gawe banyu. Saya ini mantap tak bedai. Misalnya Jakarta, Ruhin wong Jakarta. Ini contoh paling gampang. Ruhin uang Jakarta. Aku dolan di Jakarta di keimangan Ruhin sak tahun. Disilai omah setahun gak bayar. Aku nak ngelam Ruhin nak sundul langit. Padahal nilai mau setahun. Padahal aku manggon bumi ini pangeran puluhan tahun gak tau kon bayar. Ngombe banyu ya ora tau kon bayar manggon bumi nih. Kita ini kadang menjadi pecundang. Nak ono menuso ngontrak nomah kita setahun, Menuso ngekei keimangan kita setahun, nak ngelem sudah langit. Lho Allah ngekei keimangan kita mulai cilik nganti tuwek, nak ngelem Allah orang untuk keberatan. Kulo ini malih iki. Kowe di akrab sing ngekei keimangan kue setahun, nilai omah kue setahun. Kena ngelam ngelem sudah langit lah. Kau orang Noelai, lah Lah Bumi ini mbok puluhan tahun. jari Umar Abdul Aziz, "Wai hak si alam kue. Aku yo ape suwan dat sing rumah aku mulai cilik. Gak tahu kon bayar, berarti dat paling apik. Sofyan Asori malah lucu menang ngendikan, aku rasa seneng sana sing nangani hisapku itu wong tuaku. tapi piye wong tuaku tau ngamuk aku, nah, Allah mulai gaya nganti saya kita tau ngamuk <laughs> ya ana sing. Ya ulama sing ngendikan malah lucu meneh. Kue hisap ditangani eh, ini ndak ulama malah sahabat, sahabat wong bedui. Ya Rasulullah, kalau nanti saya mati yang hisap saya siapa? Allah jadi binafsihi am bi malaikati. Allah dhewe ra malaikat. <laughs> Kanjeng Nabi jawab, ya Allah dhewe. Langsung gue yo bejo Gusti kula nek sing mesti api ana Allah.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 Kok tidak ditakoki ibu Kanjeng Nabi, Lagi kan Nabi Allah dia kok seneng kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Nah, itu fa'u syribat bilhani bil alham. Jadi kenangannya Nabi Allah itu baik-baik saja. Karena soal kue rapati di nyali salam kagak dosa, nggak rapat rapati di nyali salam. Tapi kalau suwon apapun dosane katai sampeyan, sebagai istighfar. Ngendikane kanjeng Nabi, pokoknya wong ger istighfar di sepuro pangeran kaya mawala tetu umuh, kaya hari zaman dilahirkan apa ibu. Saman kudu yakin daripada kue yakin dosam terus koyok koyok ora wani ketemu pangeran terus nganggep pangeran koyok polisi sing ketat sing opo apa diso soal so pangeran buat hukumi koyok ngono Pokoknya harus kena repot tiba tiba sangoten gitu terus pokoknya kulo suwun niki tenan penyuwunan kulo pokoknya wong sowan pangeran kudu husnudon sak husnudon husnudon senajan to dengan cara yang salah tapi sementing nopo terus